Sudah ada di line telepon Bapak Dibio, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, silakan Pak. Pak ya. Itu masalahnya kan kegeton info. Jadi masalah iPad itu juga masalah brosur-brosur itu Depkom Info. Di mana Menteri Perdagangan mengatakan bahwa kalau tanpa brosur, maka itu melanggar hukum. Nah, dalam arti brosur berbahasa Indonesia. Tapi ada tapinya bahasa Inggris itu bahasa internasional loh Pak. Jadi kalau mereka menggunakan bahasa Inggris minimal ya masih boleh yang jelas bahasa Inggrisnya simpel gitulah dengan penjelasan-penjelasan dan gambar yang cukup jelas jadi ini suatu keputusan yang diadakan supaya mengadakan suatu denda ataupun penangkapan ataupun lainnya kena proses hukum jadi pemerasan gitu jadi yang bersangkutan itu bisa protes karena minimal bahasa dunia itu adalah bahasa Inggris Pak. Jadi kalau memang sudah ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia akan melampirkannya karena belum sempat menerjemahkan itu ya saya, saya rasa sudah nggak akan diproses hukum. Karena di sini itu memang peraturannya diadakan atau dipolitisir. Jadi tolong yang bergerak di masalah hukum ini, nanya dulu ke Depkom Info. Jadi jangan langsung ke, eh, mem mem mem melanggarkan orang. Kalau memang Depkom Info memperbolehkan ya sudah, tidak ada perkara. Terima kasih. Ya Bapak Adi, halo. Ya, ya. silakan Pak Adi. Menurut saya itu tidak berlebihan ya Eh, eh, saya dari dulu beli TV, beli kulkas itu selalu dapat manual bahasa Indonesia. Itu sangat membantu saya sekali ya. Walaupun saya juga tahu bahasa Inggris, cuman sangat membantu. Bahkan masih banyak bangsa kita yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Eh, itu dari dulu udah ada. Kemudian yang perlu diluruskan adalah bahwa kita memang tidak mempersilahkan investor lain luar tuh masuk ya. Jadi kita tuh sebagai konsumen juga kadang tidak terlindungi dengan tidak adanya Apple Center yang resmi di sini yang memproduksi juga mem membuat eh, manual Indonesia ya. Jadi sudah ada penelpon terakhir Bapak Tito. Halo. Halo, selamat siang. Ya, silakan Pak. Saya pikir itu ada dua sisi. Pertama emang satu sisi Bapak tadi benar mengenai perlindungan konsumen. Jadi iPad atau Apple dalam hal ini dalam berjualan mestinya pemerintah melalui instansi yang terkait bisa mempush sehingga bukan saja manualnya bahasa Indonesia aturan servisnya juga mesti jelas service center dan lainnya mesti jelas saya pengen komentar sedikit ini kan biasanya dijualnya lewat e-commerce ini nggak cuman sebenarnya nggak cuman masalah bahasa aja perlu dicermati oleh masyarakat karena pertama banyak penipuan yang terjadi di mana setelah ditransfer uangnya barangnya tidak dikirim dan itu sudah kejadian kemarin dengan ada penangkapan 50 WNA yang melakukan penipuan semacam e-commerce kedua barang yang diperdagangkan di e-commerce itu belum tentu legal. Karena saya pernah menemukan kasus bahwa ketika transaksi e-commerce dipesan lewat aneka situs di internet itu dilakukan, ternyata itu barang merupakan sekumpulan barang yang dicuri dari gudang distributor. Dan itu jadi bermasalah karena si pembeli yang tidak tahu apa-apa kemudian datang ke service center mencoba menservis dan serial number terdetek. Jadi saya ingin mengatakan kepada masyarakat, hati-hati dalam membeli barang di situs e-commerce kalau tidak saya katakan perlu kewaspadaan 3, 4, 5 kali lipat berpikirlah. Karena kita sini kerangka aturannya nggak jelas. Belum jelas mengenai e-commerce ini, belum ditata dengan baik. Sehingga ada kemungkinan pembeli pun, kali ini kan Kelvin ini, saudara Kelvin ini adalah penjual kan. Pembeli pun ada kecenderungan atau kalau ke, kalau ke trader bisa terkait kasus hukum. Jadi tolong ini dicermati oleh para mitra bisnis pas FM sekalian. Halo Pak Bejo, selamat sore sore Bu Silakan. Komentar saya pendek Polisinya goblok Banyak hal yang lebih besar diurusin Yang begituan diurus Makasih eh, Silakan. Polisi ini ya Nanti bersih terkena kualatnya Nggak takut kualat ya Coba yang paling kasihan itu polisi itu kurang ajar Masa korban perkosaan dia yang menangkap pakunya polisi tidak menangkap. Kerjanya apa polisi? Nggak takut kualat. Nanti anak lagi jadi diperkosa. Nanti yang perkosa itu mengkret. Nggak laki, nggak perempuan. Kualat itu lakmak gitu. Selamat sore, Patris. Ya, selamat sore, Mbak. Oh ya, opini Anda seperti apa, Patris? Eh, begini sih, Mbak,、e, eh, kalau menurut saya nih ya, eh, memang benar sih orang-orang yang begitu mah harus ditangkap tuh, saya, Mbak. Iya, halo? Terputus ya. Selamat sore, Pak Mulya. Selamat sore. Silakan komentar Anda, Pak. Iya, yang harus ditangkap kayaknya sebaiknya koruptor saja. Pedagang kalau ditangkap-tangkap sih. Bingung saya juga. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Mulya.